Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Ulumul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Mudharrah dan kita sudah masuk di bab yang ke-10. Dan itu adalah bagian terakhir di kitab Mudhara. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang ciri-ciri ya darah haid ini bab yang 10 babul haid bab tentang haid perbedaan darah haid dengan darah istihadhah istihadhah yaitu darah murni yaitu penyakit kemudian juga disebutkan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala perempuan keluar darah haid apabila dia kemudian dalam keadaan hamil maka berubah darah haidnya itu menjadi makanan bagi janinnya Apabila dia melahirkan perempuan ini, maka berubah darah haidnya itu menjadi susu yang diminum oleh anaknya. Kemudian kalau tidak menyusui, tidak hamil, maka berubah seperti biasa menjadi darah haid. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ciri-ciri darah haid, demikian juga darah istihadah. Warnanya darah haid hitam, darah istihadah itu merah, kemudian darah haid itu ya kental dari istihadah dia rokik ini lembut kemudian baunya juga darah haid itu adalah muntin bau demikian juga hari ini busuk ada pun istihadah maka seperti darah biasa anjir atau semisal itu kemudian darah haid tidak membeku lagi Sebenarnya mengatakan membeku tapi lebih lama karena itu sudah membeku duluan. Adapun darah istihadah maka dia cepat membeku. Demikian juga disebutkan paling sedikitnya kapan perempuan itu haid, ini tidak ada dalil. Bisa saja perempuan haid e, umur 13 tahun dan disebutkan dia lebih lebih cepat baliknya daripada laki-laki. Umur berapa paling banyak orang itu haid? Tidak ada juga. Ya demikian. Kemudian juga yang dibahas di sini kemarin sudah kita sebutkan sedikit tentang masalah ya darah berkaitan darah haid hadis yang berkaitan dengan da darah istihadah ya dari istihadah. Di sini ada beberapa permasalahan <clears throat> Ya nanti kita akan sebutkan kita teruskan saja yang hadis yang dibawa oleh Al Habib Najar Mu'tala. Mari kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya bahwa Fatimah bintu Abi Ubais istihadah. Ya demikian. Kita teruskan aja. Kita ulangi hadis yang pertama itu hadis yang ke-126 di buku ini An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan disebutkan hadisnya dikatakan mungkar oleh Imam Abu Hatim karena Muhammad bin Amr ya tidak diikuti oleh rawi yang lain. Imam Nasai mengatakan demikian juga yaitu apa bahwa Muhammad bin Amr rawi ini dia menyendiri dari ya, riwayat ini di dalam mengembalikan orang yang mustahadah itu dikembalikan dalam riwayat ini kepada apa tamyiz yaitu kepada warna sedangkan para rawi yang lain mengembalikan kepada apa kebiasaan sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim Ya, jadi yang kita bicara sekarang ini seseorang yang dia itu istihadah, bagaimana untuk mengetahui hadis yang kita sebutkan hadis Aisyah ini mengembalikan kepada apa? kepada warna. Walaupun sebagian menyesuaikan di sini. Jadi mengembalikan pada warna. Padahal yang semua dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim yaitu mengembalikan pada kebiasaan. Haidnya itu bagaimana perempuan ini kebiasaannya. Kalau kemudian kebiasaan enam hari kemudian keluar darah berarti itu istihadah sudah. Ya demikian. Kalau di sini mengembalikan kepada apa? Kepada warna. Berarti menyelisih yang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu kesimpulannya. Ya, dari Aisyah radhiallahu anha, ya, Ana Fatimah binti Abi Hubais sungguhnya Fatimah binti Abi Hubais karena tustahad. Dia tustahad ini istihadah. Maka lelah, maka berkata kepadanya Rasulullah SAW alaihi wasallam, harus tahu namanya darah haid dan darah istihadah. Inna damal haid dam aswat yu'raf. Sungguhnya darah haid adalah darah yang hitam diketahui. Memang benar. Memang benar bahwa darah haid itu adalah hitam. Fa idza kana dzalika apabila yang dipengen itu berarti menunjukkan dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada kepada warna, tamyiz namanya. Riwayat Imam Bukhari Imam Muslim mengembalikan kepada kebiasaan. Paham? Masalahnya adalah ini. Karena ini nanti akan dibicarakan perempuan yang dia itu keluar darah, tidak tahu ini istihadah atau darah haid tidak diketahui kebiasaannya, tidak diketahui e, warnanya. Nah, ini masalahnya gitu. Atau yang semisal itu, mana yang didahulukan? Ya demikian. Maka disebutkan di sini ya faidahkan nadalik maka apabila demikian itu eh, kalau kamu sudah ketahui perbedaannya fa siki anisolah maka tahanlah dari solat Ya, darah haid itu adalah hitam. Kalau kemudian kamu lihat itu hitam, maka hentikanlah sholatmu. Faidakan al akhar kalau bukan itu merah berarti berarti kan dilihat kepada warna. watawat doi maka wudhulah wasoli maka dan sholatlah. Tidak perlu mandi, cukup berwudhu dan sholat. Rawu Daud meriwayatkan Imam Abu Daud, Nasai Imam Nasai, Wasai Ibn Ibn, Wal Hakim. Ibn Ibn dan Hakim mensuaikannya Rasulullah Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan mungkar tadi sudah kita sebutkan ya itu dari sisi tadi makna itu Saya <clears throat> pengen mengatakan tidak sahih ya demikian Syalban mensahihkan bila dari sanad ya itu adalah apa sudah tapi tadi kita lihat bahwa secara makna dia menyelisih dalam Bukhari dan Muslim kemudian berikutnya kita baca dulu hadis-hadisnya hadis nomor 2 hadis nomor 127 Wabi hadis Asma binti Umais. masalah ini berputar-putar tentang darah ini tadi. Dari hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud di sini Imam Abu Dawud Ini juga disebutkan bisa kita, kita katakan berkaitan dengan masalah dan istihad ini semuanya doa yang disebutkan di sini. Itu adalah apa? Mual berpenyakit ya dan tidak mahfud tidak terjaga. Ya demikian. Sebuah Imam bayaki. ya demikian meriwayatkan Suhail bin Abi Saleh dari Azuri dari Urwah. Dan terjadi perselisihan di dalamnya. Dan yang terkenal riwayat jumhur yaitu dari azuri dari Urwah dari Aisyah di dalam keadaannya Muhabibah binti Jahs. ya demikian. Jadi sebutkan bahwa di sini adalah adalah berpenyakit. Iya. Disebutkan bahwa dalam riwayat ya Imam Muslim bahwa sungguhnya kembali kepada kebiasaan kebiasaan dari apa haidnya itu ya demikian jadi dan di dalam hadis Asma bintu Abu Mais <clears throat> sebenarnya berpendapat dari sini Hasan ya dari hadisnya Asma binti Abi Umais, binti Umais inda Abi Dawud ya di sisi Imam Abu Dawud taala Wa tajlis fi mirkan. Ya, di disebutkan maka hendaknya dia duduk untuk membuktikan ini darah apa ini. Hendaknya dia duduk perempuan ini fi mirkan. Mirkan disebutkan yaitu jafnah. Ini kub kabir. Mangkok yang besar atau ember. Ya, demikian. Duduk di situ untuk mengetahui sampai seperti itu. Faida ra'at sufrah kalau dia melihat kuning faqal ma' di atas air demikian sampai demikian. Ya. Jadi Bapak dilihat di dalam warnanya. Fakal mak di atas air fal tasil, Maka hendaknya dia mandi. Linduhur wal asar, Untuk duhur dan asar. Ini ini berat ini. Mandi terus setiap apa? Setiap mendapatkan seperti ini. Mandi untuk duhur dan asar. Langsung duhur dan asar sholat. Gusran wahid dan sekali apa? Sekali mandi. Watak tasil lil maghrib wal isya dan mandi lagi untuk maghrib dan isya. Guslan wahidan, satu kali mandi. Watak tasil lil fajr guslan untuk subuh sekali mandi. Ya, yang yang dua tadi bisa ya dijadikan satu zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk subuh ya tasil lil fajr guslan, guslan sekali mandi. Watatawat tatawaddo fima adalik dan berudu di apa yang diantara yang demikian itu. itu mundur dengan asar, nah kemudian berwudu ya demikian. Ini suatu yang berat ya dan itu adalah dhaif. <clears throat> Kalau kemudian orang yang istihadah seperti ini sangat berat sekali. Kembali lagi di tempat yang di tempat dingin. Kemudian berikutnya Hadis yang ketiga yaitu hadis nomor 128 Wan Hamnah binti Jahs dari Hamnah binti Jahs. Ini juga sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, di sini juga sebutkan dhaif. Ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Akil, terjadi perselisihan. Yang benar itu adalah dhaif. Menurut Jab Al-Hambali beliau menyebutkan punya buku juga Fathul Bari. Wa Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi mendhaifkan, demikian juga Daruqutni. Ya demikian. Kemudian mana kalau ittifaq ala tatifi menukilkan sepakat tentang lamanya dia itu dari sisi Abdullah bin Muhammad bin Akil. Fa innahu bi riwayat dia menyendiri dalam riwayat ini. Semula di sana ada dhaif. Ini untuk membahas tentang masalah darah istihadah yang nanti akan disebutkan. Disebutkan wa anhamna binti Jahs. Ya, di situ dhaif kenapa? Karena ada rawi tadi Qalat beliau mengatakan kuntu, aku berkata, ya ini, qalat kuntu ustahab. Aku keadaannya adalah istihadah. Haidatan kathiratan sadidatan. Yakni istihadah dengan istihadah yang banyak dan sangat. Hai Haidatan di sini ini istihadah. Aku mempunyai penyakit ya yaitu istihadah yang sangat. Keluar darah terus. Pada itu Nabi SAW aku datangi Nabi SAW alaihi Aku minta fatwa pada beliau. Maka oleh maka beliau Nabi SAW mengatakan wasallam mengatakan innamahya mina minasyaiton. Itu adalah raqdah penyakit istiadah keluar darah ini tadi sampai bingung itu haid atau tidak? Bingung kalau dia enggak sholat ternyata itu adalah haid. Ya, dia sholat padahal itu haid. Nah, demikian. rokodoh yaitu apa? Pukulan di pukulan kaki ke tanah. Ya, hentakan-hentakan. Ya, ini dia adalah hentakan dari setan. Nah, demikian. Fatahiyati sita ayam, maka haidlah kamu enam hari. Ausaba ayam atau tujuh hari. Ya, ini kebiasaan imam. Ya, ini dihitung kalau seperti yang seperti ini satu bulan terus, hitunglah haidmu itu enam hari atau tujuh hari. kita sini kemudian mandilah. Ya demikian. Faidas tangkoti apabila engkau telah bersih, fasoli arbaatan wa isri. Maka sholatlah ya 24 atau 3 Salasa wa isrin atau 23. Berarti satu bulan kan umpamanya 30. Dikurangi 7 berarti apa? 23 kan itu. Atau kalau 29 ya berarti berapa? Iya. Dikurangi ya 30 kurangi 6 umpamanya berarti 24. Berarti 30 kurangi 7 berarti 23 kan itu. Jadi sholatlah 24 hari atau 23 hari. Wasumi wasoli dan dan dan salatlah. Baina yunzi uki karena sungguhnya itu memenuhi engkau. Wa faf ali Dan demikian itu juga lakukanlah Kula syahr, Kula syahr setiap bulan. Kama tahid nisa, kama tahid nisa sebagaimana perempuan-perempuan itu haid. Ya itu sudah. Baik kawiti kalau kamu mampu, kalau kamu kuat ala antu akhiri. Untuk engkau mengakhirkan aduhro mengakhirkan engkau mengakhirkan duhur wa tu'ajjilil asar dan cepatkan asar. Jadi sholatnya kalau kita mau asar jam 3, maka sholatlah kamu jam 2 lebih 45 Kemudian sholat asarnya apa? Jam 3 lebih 5. Nah, ini mana demikian. Jadi akhirkan duhur dan cepatkanlah asar. Summa sini hina tadhurin. Kemudian mandilah kamu ketika kamu dalam badan suci. Waktu salat duhur wal asr jami'an. Sholatlah duhur dan asar bersama-sama. Summa akhirin al-maghrib. Kemudian akhirkan maghrib seperti yang tadi. Akhirkan maghrib Waktu ajilina al-isya. Kemudian cepatkan isya. Ya, mungkin jam 6 lebih 45 dan itu. Summa Kemudian mandilah wa tajma'ina baina ini dan kumpulkanlah di antara dua salat. Fa'ali maka lakukan. Waktu taqtasilina ma subuh waktu Dan mandilah kamu untuk melakukan sholat subuh Waktu tusalli dan sholat maghrib. Ya, demikian. Kala maka berkata, "Wa bu al amro ini iya-, ilayya." Maka ini adalah yang lebih aku sukai dari dua perkara di sisiku. Nah, Rawal khamsah meriwayatkannya yang lima ilah Nasai kecuali Imam Nasai, wa terimiti, Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wasanu al-Bukhari. Imam Bukhari menghasankan. Maka di sini dibahas tentang masalah perubahan yang istihadoh. Bagaimana kalau seorang melihat satu hari darah, satu hari bersih? Ya. Sebelum selesai hari-hari kebiasaan dia apa haid. Ya, kesimpulannya adalah itu haid sudah. Ya, seorang biasanya haid adalah tujuh hari. Satu hari bersih, satu hari haid, satu hari bersih demikian. Maka seperti biasa itu apa? Dianggap itu adalah haid. Ya demikian. Kemudian bagaimana alamat suci? seorang itu sudah suci, ya umpamanya keluar darah haid, kemudian alamatnya dia itu adalah telah suci. Di situ ada dua tanda. Ya, yang pertama yaitu apa? Khurujul kusoh bedok, Ya, keluarnya kusoh, Yaitu apa? Gumpalan putih. bahwa maun abiyat yaitu air yang putih. Ya demikian. Yang keluar setelah seorang itu haid. Ya ini sebutkan demikian. Alamat suci perempuan itu keluar di situ putih usur baido asal yang kedua yang mudah yaitu jafaf ini kering tidak keluar darah lagi ya demikian kemudian disebutkan apakah seorang perempuan yang hamil itu haid ya kesimpulannya kebanyakan orang yang haid orang yang apa yang hamil tidak haid yang itu aja tapi kalau disebutkan oleh Ibnu ya Seorang yang dia itu hamil kemudian dia lihat darah sebagaimana biasa itu darah haid sudah. Tapi jarang hal hal yang demikian ini. Setelah demikian dulu. Ya, di sini sebelum dibahas.